Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga senantiasa terus kita memanfaatkan kita mengupayakan dengan kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala macamnya, yang kecil-kecil atau yang besar dan sebagainya, kita selalu berupaya untuk semangat dan berharap kepada Allah agar diberikan kemudahan. Bantulah ya Allah kepada kami untuk bisa kita berbuat taat, melakukan ketaatan-ketaatan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ketaatan yang kita diperintahkan padanya sebagai seorang penuntut ilmu adalah belajar tentunya ya. Ta'lim, ta'allum wa ta'lim. Belajar dan mengajar. Dan senantiasa kita penuhi waktu kita dengan dengan itu ya. Kalau tidak belajar ya menyampaikan ilmu ya. Dan pelajaran yang malam ini kita akan lakukan kita sama-sama mempelajarinya adalah sorof ya. Dan dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sorfi. Dan sebenarnya sudah sudah hampir selesai sebenarnya ya. Karena sudah hampir separuh dari apa namanya eh, tasrif itu. Ya namanya tasrif adalah penguasaan dari merubah kata-kata ya dari mulai faala kemudian yaf'ilu ya fa'lan fa'ilun maf'ulun ifilla taf'il ya maf'ilun maf'al maf'ilun maf'ilun atau ya maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu ini yang wajan pertama di halaman 9 ya untuk bisa lihat nah itu kita sudah apa namanya sudah hampir setengah gitu kan fa'ala sudah ya fi'lu sudah fil sudah fil sudah Film mudore dengan sub-subnya, dengan dengan detail-detailnya atau dengan beberapa jenisnya. Seperti kalau film mudore itu ya pernah kita bahas film mudore yang bersambung dengan domir ya, bersambung dengan domir di belakangnya. Yang domir ini e, kedudukannya sebagai nasob, mafulbi gitu ya. Jadi misalkan yaf'ilu, jadi yaf'iluhu kan gitu kan. Kemudian macam yang berikutnya adalah ketika film <clears throat> dorek tersebut yakni dalam keadaan dibaca dengan nasab yaitu misalkan lan yaf'ila nah itu berarti sudah kita mentasrifnya sudah mengenal kan itu ya juga film mudhari dalam keadaan dijazmkan nah, dengan dijazmkan contohnya lam yaf'il nah bisa terjadi seperti itu bahwasanya film mudhari itu bisa dalam keadaan yaf'ilu yaf'iluhu lan yaf'ila atau lam yaf'il kemudian dalam keadaan amrul ghaib yaitu misalkan liyaf'il liyafil ini macam-macam fil mudore yang kita pelajari ya kemudian sebenarnya loncat <clears throat> e, eh, apa namanya yaitu la atau la tafil gitu ya loncat dari yafilu loncat ke agak ke tengah sebenarnya sama Se, sebenarnya ada kesamaan karena sama-sama fil mudore hanya ya ini dengan e, jenis filnahi, nahi kan gitu ya Filnahi nahi itu la tafil filnahi. Kemudian ada yang juga filnafinya itu adalah la ilu. Bedanya apa kalau antara la yang nahi dengan la yang apa namanya menafikan kalau yang la nahi dia menjazmkan la tafil kalau yang la nafi dia tidak menjazmkan la ilu. Hmm. kemudian masuk lagi kemarin belum lama adalah nun taukid kan gitu ya bahasanya fil mudhari itu bisa dibaca dengan nun taukid yafilanna gitu ya yafilanna dan banyak sekali eh, apa namanya eh, dalam dalam Al-Quran, dalam hadis juga Rasulullah eh, eh, Rasulullah Wasallam bahkan Allah Taala itu eh, menggunakan fi mudore yang bertaukid, benunun taukid sakilah. Latat tabi'unna gitu ya. Latat tabi'unna sunnah man qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Nah, contohnya itu. Dalam ayat Al-Quran banyak juga itu ya. Eh, kul liman eh, apa namanya kul liman apa namanya langit-langit dan bumi limanil ardu was samawati wa man fihinna atau kuluna, fasya ya fasayakuluna fasayakulunallah gitu ya itu sungguh-sungguh mereka akan berkata Allah taala itu berarti sudah baik yang yaf'ilanna atau yaf'ilan yang nuntokin sakilah maupun yang khafifah Ya, itu kan sudah dilewati ya. Bahkan juga setelah fa'ala yaf'ilu berserta macam-macam tadi fi'il mudhari itu uh, masdar belum, fa belum. Kemudian fa'ilun belum, isim fa'il belum, nanti sebentar lagi. Maf ulun sebentar lagi. Ya, kemudian if'il, if'il sudah. <clears throat> Fi'il amr sudah kemarin ya. If'il sudah. fil amr juga sudah. Bahkan ada tambahan apa? fil amr itu yakni kemarin dibahas fil amr dengan berbentuk nun taukid. yaitu if'il menjadi if'ilanna. If'ilanna, if'ilanni, if'ilunna. Kan gitu ya. Kemudian if'ilan, if'ilinna. Kemudian if'ilanni, if'ilna, if'ilna, anni. Nah, itu film, film, film adi yang eh, fil amr yang bersambung dengan nun taukid. Kalau wazannya yang yaf'ilu berarti film fil, fil amrnya yaitu if'il gitu ya if'ilanna if'ilanni if'ilan if'ilunna. Itu di halaman 28 kemarin. Kemudian if'ilan if'ilinna if'ilanni if'ilnani. Dan juga dengan yang uh, yang khafifahnya if'ilan if'ilun dengan if'ilin. Kemudian uh, apa namanya? fi'nahi la taf'il sudah. Bahkan loncat uh, apa namanya? Uh, yang berkaitan dengan fi'il mudhari itu Loncat ke akhir yaitu yuf'alu, Yaitu fi'il fi'il mudhari yang majhul. Tinggal berarti yang belum adalah masdar faalan, isim fa'il fa'ilun, kemudian isim maf'ul maf'ulun, tasrifnya ya, ada tasrifnya nanti. Kemudian is, isim makan maf'ilun, isim zaman maf'ilun, isim alat mif'alun. Jadi tinggal sekitar enam jenis lagi yang belum dibahas, ya. yang yang nanti akan menyusul insya Allah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir itu kita sudah sampai fi'il amr. Fi'lul amri, tasrif fi'lil amri al-muakkadi binuni taukid. Ini eh, perubahan-perubahan kata kerja perintah yang uh, di ditakidkan, yang ditegaskan, yang ditekankan dengan nutaukid. Hmm. Ini sudah belum uh, tamrinnya ya? Kalau oh, sudah, ya. Kalau sudah, sudah ya. Baik. ah? Eh, berarti sekarang pada halaman 29 qala al-muallif berkata penulisnya yaitu fi'lun nahi, yakni tasrif ya. Tasrif fi'lun nahi. Uh, apa namanya al, uh, eh, al muakkad binuni taukid binuni taukid. Jadi kembali seperti dalam sub pembahasan fi'il mudhari itu uh, apa namanya di sana ada fi'il mudhari yang fi'il mudhari biasa gitu ya, yafilu kemudian fil mudore yang bersama dengan domir yafiluhu kemudian fil mudore dalam keadaan nasab dan yafila ya kemudian fil mudore yang dijazmkan lam yafil kemudian ada amrul ghaib liyafil kemudian juga yang bernunin taukid yafilanna dan dan juga yafilan nah, kemudian ada juga fiil nahi la tafil ya la tafil dan juga ada yang fiil nafi la yafil itu semua bisa di kemungkinan dengan non taukid. Nah, contohnya seperti sekarang, jadi bahwasanya fi'il nahi kita ambil kita ambil dari fi'il nahinya, disinggung fi'il nahi. Fi'il nahi pun itu bisa ditekankan dengan non taukid. Ya, kita akan baca e, tasrifnya. Dan sekali lagi ketika e, apa namanya? pembahasannya fi'il nahi, fi'il kata kerja untuk melarang itu domirnya terbatas. Kata gantinya terbatas yaitu hanya enam yaitu domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Baik. Eh, kita akan baca bersama. La tadribanna, la tadribanni, la tadribunna. La tadribanna, la tadribanni, la tadribunna. Ya. La tadribinna, la tadribanni, la La tadribanna, la tadribanni. Tadi eh, untuk yang domir anti itu bukan la tadribanna lagi, tapi la tadribinna. La tadribinna. Ini kan kalau misalkan apa namanya kita runut, kita apa namanya eh, mundur selangkah dalam artian apa sih asal usulnya? Bahwasanya wazan la tadribanna la tadribanna gitu ya. La tadribanna ya ini kan tidak sebelum di sebelum bersambung dengan tauhid, asal usulnya apa? Ah, la tadriba. La, la tadrib ya. La, la tadrib. Ini asal asal usulnya la tadrib. Nah, la tadrib gitu ya. Hmm. La tadrib. Ini asal usul sebelum disambung dengan uh, nun taukid sakilah gitu. Hmm. Atau yang la tadriban, nun, nun taukid uh, eh, khafifah. Sekarang yang uh, fiil yang asal usulnya la tadrib ini wajahnya apa? Wazannya lataf latafil ya. Nah ini asal asal wazannya latafil. Uh -uh. Ini adalah wazannya tafil. Ya, ini ain fiilnya kasroh gitu. Ain fiilnya kasroh. Jadi kalau di runut lagi di tasrif yang uh, apa namanya wazan ini yang latafil, latafil, latafila, latafilu kan gitu ya. Latafil kembali uh, ke seperti di halaman yang sebelumnya yaitu fiil nahi itu La taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili. Nah, jadi ketika ketika domir anti jangan lupa la taf'ili, la taf'ili gitu, ha -ha. Ini ketika domir anti. Jadi bukan ain fi'ilnya yang rubah tapi lam fi'ilnya. Hmm, gitu. Lam fi'ilnya ini yang berdomir kasroh. Ini khusus di domir anti ini bunyinya. La taf'ili. Makanya ketika di kembali ke sini ke apa namanya ke non ke fi'il nahi yang di muakat binun taukid yang domir antinya itu bukan la tadribana lagi tapi la tadribin la nah, karena aslinya adalah la tadribi nah, la tadribi la la la tadrib la tadriba la tadribu la tadribi gitu ya la tadriba la tadribna nah ini adalah contoh dari satu wazan yaitu yang harokat ainfilnya adalah kasroh Nah, kan e, apa namanya? Fi'il nahi itu e, ada tiga wazan kan yang berkaitan dengan ain fi'ilnya ini. Ada la taf'il, ada la taf'al, ada la taf'ul kan gitu ya. La taf'il, la taf'al, la taf'ul. Walaupun ain fi'ilnya berubah-ubah la taf'il atau la taf'al atau la taf'ul e, apa biasa saja e, apa namanya ketika disambung dengan nun taukid asakilah itu nggak uh, eh, nggak nggak apa jangan bingung atau jangan uh, <clears throat> apa uh, biasa saja gitu ya jangan gugup atau jangan ragu-ragu dan sebagainya jadi untuk yang sakila ini adalah la tadriban nah artinya apa artinya janganlah sungguh-sungguh kamu memukul ya jangan kamu sungguh-sungguh memukul atau jangan sungguh-sungguh kamu memukul. Jadi jangan jangan memukul gitu. Kalau la tadrib jangan memukul itu mungkin e, masih belum ada penekanan, mungkin masih bisa memukul. Tapi kalau udah la tadribanna jangan kamu sungguh-sungguh memukul. Artinya jangan sekali-kali kamu memukul ya. Dalam artian eh, nggak e, boleh dipukul pokoknya. Iya. Sungguh-sungguh jangan dipukul. Kalau dipukul mungkin ada ada ikobnya atau ada sanksi seperti itu. La tadribani jangan Kalian berdua sungguh-sungguh memukul. Atau jangan sungguh-sungguh kalian berdua memukul. La tadribunna. Jangan sungguh-sungguh. Ya. Kalian memukul. Kan gitu ya. Jadi tergantung domirnya. Yang penting ada arti sungguh-sungguh. E, makna daripada nun taukid ini maknanya adalah muakkad. Ini sungguh-sungguh. Ya, jadi itu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. La tadribanna, la tadribani, la tadribunna. Kemudian la tadribinna, la tadribani, la tadribnani. Yang khafifahnya kita baca ini sedikit ya, tidak semua domirnya itu bisa bisa dibikin menjadi khafifah. La tadriban, la tadribun. La tadribun. La tadribin. Ya. Jadi cuma ada tiga domir saja, domir anta, antum sama anti. Nah, gitu ya. Antumanya susah. Sulit. Eh, karena apa namanya lebih kuat yang berharokat daripada bersukun gitu lebih kuat, lebih kuat yang berharokat daripada yang bersukun untuk yang domir antuma antuma sama antuna itu sulit sekali baik tamrin ya sekarang kita coba praktek akid mayati ini tekankan gitu ya berikut ini e, eh, binulit taukid binunit tauhid asakilah wal khafifah dengan nun tauhid khafifah asakilah yang berat dan yang ringan so, coba untuk la takro jangan membaca jangan kamu membaca sekarang dibikin jadi tauhid hmm. bagus sekali hmm. iya sekaligus dengan yang khafifahnya gimana la Nah, gitu. Ya. E, eh, latakro itu tidak sama dengan latadribanna. Latakro ini kalau kita runut di sini. Latakro supaya ada apa namanya? E, kesamaan asal usul ya. Latakro. Latakro ini ranahnya di sini. Latakro ini berarti kalau kita e, kembalikan ke wazan, wazannya berarti apalah La taf'al. Nah, la taf'al. La taf'al. Nah, berarti ain fi'ilnya fathah atau kasroh? Fathah di sini ain fi'ilnya. Nah, itu kan la taf'al, la taqra. Nah, sekarang di apa diangkat, ditambahkan, ditempelkan dengan taukid la nah, taqra'anna. La taqra'anna. Nah, gitu ya. La taqra'anna, la taqra'anni, La takra'unna, la takra'unna. Ketika dia antum langsung ini aja. La takra'unna gitu. Nah, ini kalau yang domir antum ya. Kalau domir antanya la takra'anna, la takra'anni, la takra'unna. Untuk yang domir antinya apa? La takra'inna. Nah, ya, tetap ah, ANV ini tetap ini. Tetap fathah ketika yang uh, apa namanya domir anti la takra isra inna. Nah, ya. Di sini apa namanya? Kalau kasroh e, lain ya di atas ya. La takro ro inna gitu. La takro inna kurang lebih demikian ceritanya. Jadi tetap ain nya tetap fathah adapun uh, apa namanya lampi ini di sini dia dibaca dengan dengan kasroh la takro inna La takro'inna. la takro'ani. la takro'nani. Adapun yang itu yang khafifahnya la takro'an. la takro'un. la takro'in. Antum masih sekarang gilirannya la tazhab, jangan kamu pergi. Di akid dengan nun taukid. Betul. Nah, gitu. Hmm. La la La tazhabna nani, <clears throat> Nantinya itu gini. Begitu juga ketika antum membaca yang untuk domir antum itu jangan langsung nempel uh, antara apa namanya uh, ain fiil ya ain fiil dengan atau uh, ada apa lam fiil dengan dengan nun gitu ya agak jarang sedikit gitu maksudnya gini bacanya la tazhaba la nah gitu ya La tazhabani, jangan langsung la tazhaban, la tazhabani gitu, bukan. Tapi la tazhaba, ada ada ada ini. Ada uh, maksudnya ada banyak itu di iya ada jeda dulu. Jangan langsung ke nun gitu. Kalau langsung ke nun itu sama saja nunnya yang dipanjangin, bukan alifnya. Nah, beda kan antara la tazhabani dengan la tazhabani. Al-muhim itu e, bentuk nomor antuma itu ada alifnya gitu ya. Di lampirnya ini itu ada alifnya. La tazhabanna, la tazhabanni, la tazhaban, la tazhabunna, Nah, gitu. Untuk yang khafifahnya gimana? Yang khafifah Hmm. Ahsan mumtaz, masya Allah. Ya, la tarji ahyan tuh sekarang. La tarji itu adalah sama la tadrib. Maksudnya ain fiilnya, wazannya sama la tafil gitu ya. La tarji ahlan. La tarji'ani la ta, la tarji'unna la tarji'inna la tarji'ani la tarji'nani. Hmm. Baik, untuk yang itu Ahi eh dom apa? Nun taukid yang sama belum? Kalian sama tuh? ah mantul. ah yang khafifahnya. Nah. Iya. La tarji'an, la tarji'un, la tarji'in. Iya. Baik. Berikutnya la tagdob, jangan kamu marah. La tagdobanna, la tagdobanna, la tagdobanna. Ah. Lasagdobinna, Ya, hmm, itu antara yang khafif, yang sakila dengan yang khafifah semuanya. La tagdobanna, la tagdobani, la tagdobunna. La tagdobinna, la tagdobani, la tagdobnani. La tagdobnani. La tagdoban, la tagdobun, la tagdobin jangan marah. Ya, artinya la taghdab itu adalah marah. Begitu berikutnya la ta'mal. La ta'mal jangan kamu bekerja, beramal. Nah, cuma di tasrif yang nun taukid sahilah. Iya. Iya. La ta'malinna, la Iya. Terus yang khafifannya gimana? La ta'malna. Ah. La ta'malan la ta'mal Iya, la ta'malan, la ta'mal. La ta'malun, la ta'malin. Nah, gitu. La ta'malanna, la ta'malani, la ta'malunna, la ta'malinna, la ta'malani, la ta'malna, la ni La ta'malan, la ta'malin, la ta'malun. La la ta'malan, la ta'malun, la ta'malin, ya. Gitu. Baik, ya. Antum akhir misalkan eh, apa namanya dari anak misalkan la tadkhul, jangan kamu masuk. Nah, gitu. Coba uh, di ini karena kebetulan di sini wajannya nggak ada yang takul gitu ya. Uh, taf'al sama taf'il. Nah, sekarang kita ambil yang lata tadkhul. Yang wa ain fi'ilnya yaitu domah Nah, la taf'ul. Itu bagaimana? Tuh, anu yang yang pertamanya belum. di bulan, di bulan. Ah, betul. لا تدخلان yeah. لا تدخلوا Iya, la tadkhulunna. Iya. La tad la tadkhulina. La tadkhulinna. Iya, la tadkhulun la tadkhulanna. Ya, la tadkhulani, la tadkhulunna, la tadkhulinna, la tadkhulani la tadkhulun la tadkhulnani. Yang khafifahnya La tadkhulan, hmm. la tadkhulun, ya. la tadkhulin. Iya, la tadkhulan, la tadkhulun, la tadkhulin. Sekarang antum masih masih pakai yang wazannya la taf'ul adalah la tahruj. La tahruj. Artinya kalau tahruj kan keluar. La tahruj. Nah, sekarang ditaukidkan ah kalau itu untuk antum berarti. Untuk domir antum. Yang domir antanya? Uh, uh, untuk domir antanya apa? Ya ini fathah sebelum nun taukidnya difathahkan. Uh. Nah, betul. La tahrujanna. Betul. Betul sekali. Betul. Latah rujani. Hmm. Iya, masya Allah. Sedikit lagi yang Kofifa. Latah ruju, latah rojan. Latah rujan. Latah rujan, latah rujun, latah rujin. Iya itu tadi, Amin. Jadi uh, selesai sudah tasrif fi'il nahi al muakad binuni taukid. Kan waktu e, apa namanya pembahasan huruf itu ada dua ya, untuk yang lanahi ada juga lanafi ya. Lanafi pun bisa sebenarnya ya, lanafi juga bisa e, apa namanya? Hanya bedanya apa kalau lanafi semua domir. Semua domir itu apa namanya? E, me, me, me, mengenai semua Tinggal tambahkan saja la pada yang tasrif sakilah itu. Ya, seperti di sini ya yadribanna. Maka tambahkan la saja semua dengan makna la-nya bukan la nahi tapi la nafi. La yadribanna, la yadribani, la yadribunna gitu. Tambahkan la saja. Itu la-nya la nafi. Ya, jadi artinya apa? Kalau la yadribanna dia sungguh-sungguh tidak akan memukul. Gitu ya. Itu yang nafi. Ya, jadi kalau nahi cuma enam domirnya, kayak tadi barusan. Kalau nafi itu semua domir, 14 itu eh, apa namanya masuk semua. Nah, tinggal di sini yang tasrif fi'il mudhari al muakkad binuni taukid yang sakilanya tambahkan saja lah semuanya. La yadribanna, la yadribani, la yadribunna, la tadribanna, la tadribani, La yadribnani, la tadribanna, la tadribanni la tadribunna, la tadribinna, la tadribanni la tadribnani, la adribanna, la nadribanna, kan gitu ya. Begitu juga yang khafifah, la yadriban, la yadribun, la tadriban, la tadriban, la tadribun, la tadribin. Ya, la adriban sama la nadriban. Artinya kalau untuk yang la nafi itu lebih mudah. Maksudnya tinggal tambahkan saja lah. Baik. Eh, kita akan masuk. Jadi ini dianggap selesai nih. Ah. Dianggap selesai apa namanya tasrif yang berbau fiil. Yang berbau fiil artinya fiil madi, fiil mudore dengan berbagai macam jenisnya. Kita akan masuk sekarang isim fa'il. Sekarang sudah mulai masuk yang uh, yang isim-isim. Nanti akan dibahas isim fa'il, ya. Kemudian juga ada isim maf'ul, uh, kemudian juga nanti ada apa namanya masdar ah, masdar ya jadi semua fiil lah eh, semua isim mm, semua isim ada juga nanti isim za isim makan isim zaman isim alat terakhir isim isim alat baru nanti ya yakni di halaman 50 42 eh, inti dari pelajaran di, di satu itu adalah ini ya yakni kembali ke halaman 9 sebenarnya kulasok. setelah itu kamu setelah itu eh, kesimpulan atau ringkasan lalu kamus. Baik. Baik, kita akan sedikit-sedikit menguasainya. E, fasal baru, fasal yang baru adalah isim fa'il. Ya, secara makna fa'il adalah yang melakukan. Bahasa kitanya subjek gitu ya. Pelaku atau objek eh, subjek. Hmm. Dikatakan oleh mualif Eh, huwa min al-mujarrid al-mujarradi maka ala wazni fa'il. Isim fa'il itu adalah termasuk dari kata kerja yang berasal dari tiga tiga huruf yang asli. Eh, bukan kata kerja, kata ya. Termasuk dia adalah termasuk kata yang berasal dari tiga huruf yang asli. Ya, yaitu wazannya maka ala wazni apa saja yang berdasarkan wazan fa'ilun gitu ya, fa'ilun. Jadi fa'il ini e, apa namanya? pola dasar. Fa'il ini adalah pola pola dasar. Pak Fa'il ini walaupun nanti isim e, fi'il e, katanya itu lebih daripada tiga, apakah empat, apakah lima, apakah enam, atau yang rubai, tetap mana fa'ilnya? Nah, gitu. Padahal isi, isim fa'il nanti beda-beda. Beda-beda. Makanya dikatakan fa'il itu adalah Huwa minasus, minasus, mujarad. Istilah dari tiga kata, tiga huruf ya, bukan tiga kata, yang asli. Mana tiga kata, tiga huruf yang asli ini? Satu, dua, tiga. Asalnya adalah merupakan istilah dari tiga huruf yang asli. Tersusun dari tiga huruf. Ya. Ala ma ala makana wazni fa'il. Yang mana eh, apa saja yang merupakan berdasarkan atas wazan fa'il. Nanti ketika dia fi'il, e, kata kata tersebut berasal dari enam, ya, maka tentu saja mana isim fa'ilnya. Jadi ini merupakan sebagai istilah gitu, istilah untuk semua wazan. Contoh kata bak katibun, jalasa, jarisun, nasoro, nasirun. Iya. Kecuali wazan apa yang di situ e, isim fa'ilnya agak berbeda sedikit, yaitu fa fa'ilun. Ha. Ada berbeda sedikit yaitu wazannya fa'ilun. Yaitu di wazan yang berapa? Yang keenam, yaitu yang e, berasal dari e, wazan fa'ula yaf'ulu kan ya? Hmm. Itu di halaman 9 bisa untuk melihat fa'ula yaf'ulu. E, kemudian e, fa'lan, fa'ilun. Karena apa? Karena ini uh, aksar, ini Eh, kebanyakannya seperti itu. Yani uh, al aglabiyah kebanyakannya uh, kalau yang wazannya faula yaqulu itu isim fa'ilnya fa'il gitu ya. Isim fa'ilnya fa'il bukan fa'il. Bukan fa, bukan fa'il tapi fa'il. Ini ke, ini kekecualian saja. Tetapi intinya adalah istilah yang lebih dominasi adalah fa'il. Berikutnya kita akan masuk fasilnya contoh-contoh prakteknya langsung adalah tasrif Bahasanya isim fa'il juga ada tasrifnya. Ada tasrifnya. Tidak hanya cuma satu macam fa'il fa'il saja. Ya, tetapi ada tasrif dan tasrif, tasrifnya ada enam. Karena kalau isim fa'il itu pelaku berarti berkaitan dengan isim. Kalau isim itu ya ada yang jumlah satu, dua, tiga ke atas. Itu yang satu jenis laki-laki. Yang perempuannya juga satu, dua, dan tiga ke atas. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Nasirun, nasirani, nasiruna, Nasiratun nasiratani nasiratun. Nasiratun nasiratani nasiratun. Nah, coba lihat. Nasirun nasironi nasiruna itu dijelaskan lil muzakkaril ghaib mukhatab wa mutakallim. Jadi eh, apa namanya? Eh, nasirun nasironi nasiruna itu dipakai untuk yang ghaib mukhotob dan yang mutakallim. Ya. Betul tidak? Nanti kita akan lihat dari halaman berikutnya eh, apa namanya jika digabung dengan atau jika, jika direndeng, jika di, ditempelkan dengan eh, isim domir. Ya, jadi eh, nasirun nasirun nasiruna itu bisa untuk goib, bisa untuk mukhotob dan bisa untuk ya mutakallim. Bukan maksudnya kalau nasirun itu Eh, ghaib, nasirani mukhatab, nasiruna eh, mutakalim bukan. <laughs> gitu salah itu iya. Artinya barangkali ini urutannya tidak. Artinya ketika yang ghaib juga wazannya seperti itu. Nah, huwa misalkan huwa ya, huwa nasirun. Huma nasironi, hum nasiruna. Kalau yang mukhatab anta nasirun, antuma nasironi, antum nasiruna. Kalau yang mutakalim ana nasirun, nahnu iman nasironi atau nasiruna. Jadi diterapkan semua bisa. Begitu juga yang di yang bawahnya itu yang nasiratun nasiratani nasiratun itu juga untuk yang muannas, yang ghaibah, yang mukhotobah sama yang mutakallimah. Nah, kita akan lihat di halaman berikutnya. Eh, qala al-muallif tasrif ismul ismil fa'ili ma'a domairi doa domairihil munfasilah. Artinya ini uh, apa namanya penggabungan e, eh, tasrif perubahan kata kata isim kata pelaku ya isim fa'il bersama kata-kata gantinya yang berpisah ya. kita akan baca huwa kafirun huma kafirani hum kafiruna huwa kafirun huma kafirani hum kafiruna hiya kafiratun huma kafiratani hunna kafiratun Hiya kafiratun huma kafiratani hunna kafiratun Anta kafirun, antuma kafirani, antum kafiruna. Anta kafirun, antuma kafirani, antum kafiruna. Anti kafiratun, antuma kafirata. Ini salah-salah cetak ini ya. Ini kalau untuk yang muanas mukhotobah, di sini harusnya pakai kafiratani ya kita baca aja anti kafiratun antuma kafiratani antunna kafiratun anti kafiratun antuma kafiratani antunna kafiratun ana kafirun nahnu kafiruna ana kafirun nahnu kafiruna ini contohnya sebenarnya agak ini juga sih ya merinding gitu ya apalagi kalau kata anak kafirun aduh repot tapi kalau <laughs> kafirun bitogut sih nggak apa-apa ya. Maksudnya kafirun di disayatin, ya syaitan. Ah? Iya pengingkaran. Kalau misalkan uh, contohnya nasir masih ini masih familiar gitu ya. Tapi kembali ke makna berarti kalau misalkan nasirun dia yang atau yang artinya yang menolong gitu ya. Satu orang yang menolong gitu. Terlepas dari anu domirnya kemana karena bisa bermakna dia, bisa bermakna kamu, bisa bermakna saya kan gitu. Yang penting kalau terlepas dari domir artinya yang menolong saja. Satu orang yang menolong. Kalau nasirani dua orang yang menolong. Itu terjemahannya. Kemudian kalau nasiruna tiga orang atau lebih yang menolong. Jadi yang menolongnya tetap satu, cuman jumlah pelakunya yang disebutkan ada satu, dua, ada tiga gitu. Nah, kalau yang nasiratun yang menolong juga, tapi dalam kurung perempuan gitu ya. Kalau yang nasirun laki-laki. Nasirotani dua orang yang menolong, perempuan. Ya. Kemudian kalau nasiratun tiga orang yang menolong atau atau lebih perempuan. Nah, di sini jadi kalau huwa kafirun, huma kafirani hum kafiruna, uh, huwa kafirun dia. Nah baru ketika sudah di, di ketika sudah uh, apa di uh, dikhususkan ke domir huwa, maka terjemahnya jangan salah gitu ya. Dia satu orang laki-laki yang menolong. Dia satu orang laki-laki yang menolong. Waktu ini tidak disebutkan, berbeda dengan fiil. Kalau fiil kan bisa telah, bisa sedang, bisa sekarang atau akan ya. Tapi kalau ini tidak ada, tidak ada makna waktu di situ. Jadi cuma ada dia ya jumlahnya satu orang namanya jenis jenis kelaminnya laki-laki lalu makna dari kata itu yang menolong waktunya tidak ada jadi cuma empat dia satu orang laki-laki yang menolong manfaat. Kalau misalkan fiil kan ada satu lagi yaitu telah atau sedang atau akan ya. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau isim tidak ada terkait dengan waktu. Hmm. Tidak dipengaruhi oleh waktu. Kalau huma kafironi mereka dua orang laki-laki yang menolong. Hum kafiruna mereka tiga orang laki-laki atau lebih yang menolong. Nah, kalau misalkan antuma kafironi apa artinya? Kamu antum hmm, antuma kafironi. Kalian dua orang laki-laki perempuan yang mana? Nah, kalau di sini tidak seperti tidak seperti fi'il mudore. <laughs> Bukan laki-laki atau perempuan. Kalau yang perempuannya nanti oh, ya. hmm, terus ada beda lagi. Antuma kafirotani gitu ya. Kalau yang antumanya untuk muanas bukan kafironi tapi kafirotani. Maka artinya jangan laki-laki atau perempuan. Antuma kafironi kalian dua orang laki-laki saja gitu ya yang menolong. Hah? Ya, Astagfirullah, yang kafir kok jadi menolong ya. <laughs> Karena memang nggak ridho sih pakai kafir. ini, <laughs> jadi iya, kalau tadi ya, ya nggak nggak senang. Iya. Nah, antum masalah perhatikan ya. Kalau anda malah senangnya yang nasir tapi. <laughs> jadi antum kafironi kalian dua orang laki-laki yang kafir. Nah, yang kafir itu mananya kalau di sini sih di kamus tuh kafir itu adalah apa? Bukan kufur ya, tetapi apa ya waktu itu ya. Nah di sini nih menutupi Nah, halaman 55 itu kafara yakfuru kufron itu menutupi. Ya, ini mungkin makna yang e, di antara maknanya. Tapi makna yang masyur adalah ya kafir mengingkari, menolak gitu, menolak. Nah, itu. halaman 55 di kamus itu. Yang baris kedua sebelah kiri. Menutupi. Menutupi ya sebenarnya ada lagi makna yang lainnya yaitu e, eh, golako. Baik, Jadi intinya gitu ya. Kalau misalkan nanti tetap ya. Antum ahi. Apa kalau misalnya artinya hunna kafiratun? Hmm. Ya. Um, mereka ah. tiga orang perempuan atau lebih yang mengkufuri, ya. Yang mengkufuri, ya. Antum ahi misalkan ya uh, yakni ana jangan pakai kafir lah nasir aja nasirnya <laughs> misalkan uh, ana nasirun saya yang menolong iya saya <laughs> satu orang yang menolong maka Nasiruddin artinya penolong agama nah, bagus itu julukan Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah baik kita masuk lagi ini insyaallah artinya lebih mudah daripada fiil uh, fasal berikutnya Sebentar lagi ya, terus lagi insyaallah. Jadi tasrif ismil fa'ili ma'adomiri nasbin mutasirin. Kabarnya, nah gitu ya dalam artian bahwa jangan aneh ketika isim fa'il ini bisa bersambung dengan domir. Ya. Di akhirnya. Kalau domirnya itu terpisah itu e, apa namanya? E, berbeda keadaannya. Kalau terpisah seperti tadi, itu domirnya dalam keadaan subjek, mubtada gitu ya, mubtada khobar, hmm, gitu, mubtada khobar. <laughs> Kalau ini mudhof wa mudof ilaih. Dia mudhof wa mudof ilaih. Dan seolah-olah isim fa'ilnya itu beramal seperti fi'il. Seolah-olah beramal seperti fi'il. Maka eh, apa namanya di sini isim fa'ilnya itu eh, menempel atau digabungkan dengan domir di belakangnya. Ya, maka di sini dikatakan tasrifu ismil fa'ili ma'adhamiri nasbin muttasilin. Ya. <clears throat> Artinya perubahan kata benda yang melakukan atau isim fa'il eh, perubahan isim fa'il bersama domir nasob. Katakan domir nasob. Sebenarnya bahasanya eh, bahwasanya bentukan ini adalah mudhof mudhof nilai, Mudhof mudhof nilai. ya mudof wa oh, mudof ilaih. Tetapi karena uh, suatu hal, suatu tujuan atau suatu uh, tujuan yang diperlukan uh, kadangkala dalam dalam prakteknya atau dalam ungkapannya itu dalam takbirnya itu isim fa'il di sini seolah beramal seperti fi'il. Beramal seperti fi'il. Jadi di sisi lain bisa uh, apa namanya makna daripada domir yang menempel itu adalah domir nasob ya domir nasob domir yang keadaannya dia dinasobkan e, dan disambung. Ya. Bunyinya seperti ini kita akan baca. Nasiruhu nasiruhuma nasiruhum nasiruhu nasiruhuma nasiruhum. Iya. Nasiruha nasiruhuma nasiruhunna Nasiruha nasiruhuma nasiruhunna Iya. Nasiruka nasirukuma nasirukum nasiruka nasirukuma nasirukum iya. nasiruki nasirukuma nasirukunna nasiruki nasirukuma nasirukunna nasiri nasiruna nasiri nasiruna hmm. ini baru satu pelaku ya artinya nasir itu satu orang yang melakukan berarti kalau misalkan isi, tasrif isim fa'il itu ada 6 tinggal dikali 14 jadi ada 84 perubahan nantinya kalau mau dirinci itu jadi bisa 84 e, eh, perubahannya. Karena yang satu jadi 14. Nanti kalau yang nasironi digabung dengan domir bisa. Ah, ah. nasironi, nasiro apa? Aa, ah, nasironihi, nasironihima, nasironihim gitu ya. Itu jadi 14 juga. Sampai e, apa namanya? Nasirotun, nasiratuhu, nasiratuhuma, nasiratuhum 14 juga. Jadi 14 kali 6 itu 84. Artinya apa? Kalau yang nasiruhu ya, artinya yang menolong dia gitu. Hmm, yang menolong dia. Yang menolongnya atau yang menolong dia. Nah, itu ada dua sisi. Kalau sisinya sisi mudhof wa mudhof nilai sama-sama isim. Orang yang menolongnya gitu. Sama-sama isim ini mudhof wa mudhof nilai. Tapi kalau sisi yang bermakna uh, fiil artinya dia mengandung unsur uh, fiil, yakni yang menolong orang yang menolongnya, nah bermakna uh, domirnya itu nasob. Ya domir itu dalam keadaan uh, maf'ul bih. Sama saja dikatakan nasorohu. Orang dia satu orang laki-laki telah menolongnya atau nasiruhu yang menolong dia. Jadi sisinya uh, satu, satu sudut pandang uh, adalah dia beramal seperti fiil, maka dikatakan domirnya domir nasab. Tapi kalau yang Eh, bermakna mudhof wa mudhofun ilaih ya artinya dia isim semua isim semua isim seperti biasa gitu isim seperti biasa seperti baituhu baituhuma baituhum rumahnya rumah dia rumah mereka gitu e, ini mudhof wa mudhofun ilaih <clears throat> jadi eh, nasiruhuma e, yang menolong mereka berdua yang menolong mereka berdua tapi jenisnya khusus laki-laki ya karena e, maksudnya dalam golongan yang goib. Kalau nasiri, kok kenapa bukan nasiruni? Ya, karena ini adalah isim, maka isim tidak ada ada bunyi ni itu. Yang ada ni itu ketika bersambung dengan e, fiil seperti nasoroni. Nasoroni itu dia satu orang laki-laki telah menolong saya. Nah, kalau ketika khusus fiil harus ada nun, namanya nun wiqayah, nun menjaga. Kalau dalam fi dalam isim tidak ada nun wiqayah. Sama seperti baiti ya atau maktabi, kemudian madrasati. Nasiri itu ada asalnya nasirun sama ana gitu ya. Maka tidak ada nasiruni, adanya nasiri yang menolong saya gitu. Yang menolong saya. Kalau di ketika digabung sama domir, huwa nasiri, huwa nasiri. Dia yang menolong saya gitu. Dia satu orang laki-laki yang menolong saya. Tapi kalau hanya nasiri yang menolong saya, tapi memang mananya laki-laki satu orang. Kalau nasiri, nasiroti berarti yang menolong saya dari jenis perempuan. Dia atau yang menolong saya yang perempuan yang menolong saya. Baik, mungkin itu dulu ya. E, kita akan masuk tadi pada pertemuan mendatang tamrin karena si tamrinnya agak banyak, jadi insya Allah kita eh, kita gabungkan di pertemuan mendatang insya Allah. Tamrinnya nggak susah fiil, tidak susah, tidak senjelimet fi'il. Ya. Contoh di sini misalkan, ij'al mayati isman fa'ilan, mudah kan? Jadikan kata-kata berikut isim fa'il. Doroba fataha sa'ala tinggal fa'il fa'il fa'il fa'il wazannya gitu ya. Dorib dorib fati sa'il qari gitu kan gitu ya. Itu kan mudah. <laughs> Jadi hanya uh, eh, mencocokkan di di di iya. wazan ini, hanya tinggal ya, ya, Allah ya kalau ya. Hanya tinggal memplot-plot saja seperti cetakan. Jadi fa itu atau wajah itu sebenarnya cetakan. Tinggal memasang-masangkan saja. Ini mudah gitu ya. Sorif. Tasrif. Ya tadi kalau isim fa'il ada enam. Ya. Kalau imla farog, isi di titik yang kosong. Nah, ini mudah. Mudah insya Allah. Baik. E, sampai sini dulu insya Allah. Apa yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat untuk e, pengetahuan kita dan juga hasanah perbendaharaan. Uh, ilmu-ilmu kita. Wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in.